بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ini ada pertanyaan bagaimana kalau kita berdoa hanya dengan lafal-lafal yang dibuat sendiri seperti Allahumma jannibni Allahumma najjini fil qabr berdasarkan hadis innal qabra awal manazil akhirah faman najjahu faman najja faman faman najja min fama ba'dahu aisar minhu ya, yang pertama yang menulis assalamualaikumnya jangan as tapi alif lam sin lam min ya assalam bukan alif depan tapi alif lam kemudian Berhubung dengan ini, kalau kita doanya bebas, ketika kita berdoa, Allah manajini fil qabr. Ya, Allah atau misalnya Allah manajini min azab qabr. Boleh dengan lafaz kita sendiri. Akan tetapi kalau kita bagian dari zikir kepada Allah, seperti zikir kita yang diajarkan bertawud dari empat permasalahan, maka kita harus terikat dengan dengan lafaz yang diajar oleh Nabi. Sebaik-baiknya kalau seandainya keinginan kita itu ada di dalam hadis atau doa yang diajar oleh Nabi, sebaiknya lafal yang diberikan oleh Nabi itu lebih bagus. Karena Nabi sangatlah eh, Nabi diberikan keistimewaan oleh Allah jawami'ul kalim. Kemampuan untuk lafaznya pendek tapi maknanya dalam. Namun sebagaimana doa, doa masalah, kita boleh berdoa dengan lafal kita sendiri, maka hal ini insya Allah tidak mengapa. Bagaimana jika kita selalu mengadukan kekurangan orang lain kepada atasan berhubungan dengan penilaian kerja dan menyebabkan atasan kita benci pegawai tersebut? Apakah hal ini termasuk dalam mengadu domba yang pertama, kita dihadapkan dengan dua hal. Yang pertama adalah mensat mensatara ala muslimin. Allah alaihi fid dunia wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Ya. Kekurangan kawan kita kalau tidak fatal ya tidak perlu kita sebutkan kepada atasan kita. Kecuali kalau dia sudah berdampak kepada uh, kinerja dan berdampak kepada kepentingan umum. Maka ini perlu kita sampaikan. Atau ketika kita ditanya baru kita sampaikan. Ya kalau kita sampai ditanya kemudian disampaikan sesuai dengan realita, insya Allah tidak termasuk mengadu domba. Tapi hati-hati kalau seandainya ada pekerjaan yang tidak tidak uh, apa namanya uh, seperti misalkan kehadiran terlambat. Ya kalau seandainya keterlambatan itu adalah kosh, sangat banyak sekali yang mengakibatkan kinerja kerja yang lain menjadi uh, terlantar maka perlu kita laporkan dan itu tidak termasuk adu domba insyaallah apa saja pertanyaan dalam kubur proses apa saja yang dihadapi setelah kita masuk ke dalam kubur dan seterusnya sebagaimana dalam hadis Barra bin Azib hadis yang panjang tentang perjalanan ruh orang mukmin dan uh, ruh orang kafir bahwa yang dimaksud dengan fitnah al-qabr itu adalah ujian dengan tiga pertanyaan. Man rabbu? Wa man uh, ar ladzi fikum? Wa madinu. Ada tiga pertanyaan. Dan pertanyaan ini tidak akan bisa kita jawab kecuali yang akan menjawabnya adalah amalan kita. Maka orang yang tidak pernah mengenal Allah, tidak pernah mengenal nabinya, dan tidak pernah menjalankan syariatnya dan tidak pernah menjalankan agamanya, saya tidak akan bisa menjawab. Sebagaimana dikatakan dalam hadis itu ketika orang kafir ah, sama itu, misalnya ya sami'tu nas yaqulun wa kama dia tidak mengamalkan apa yang telah diajak lalu dia disiksa dengan hal tersebut proses yang dihadapi ketika kita sudah dikuburkan Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa ketika orang sudah menguburkan dia pulang, orang yang di dalam kuburan itu akan mendengar telapak kaki orang-orang yang pernah mengantarnya ke kuburan tersebut. Lalu setelah itu datanglah dua malaikat, ya, mungkar wa nakir, yang akan memberikan pertanyaan. Dan itu adalah awal fitnah. Fitnah di sini adalah ujian. Ya, wallahu a'lam. Ustaz saya bekerja gaji saya hanya 2 juta sebulan. Apakah saya wajib berzakat harta? Tidak. Karena tidak ada dalil yang konkret yang mewajibkan zakat profesi. Zakat itu memiliki beberapa syarat kewajiban zakat di antaranya istiqrariyatul mal, kestabilan harta kalau misalkan 2, 2 juta dia bergaji, keperluannya adalah eh, dua setengah, apa yang akan dikeluarkan? Ya. Tanggal 20 tanggal 20 sudah redup-redup. Tanggal 25 sudah mulai hidup mati ini lampunya. Ya. Nah, tanggal 1 terang lagi gitu ya. Jadi zakat profesi enggak. ada. Pengkiasannya terhadap tanaman kiasul ma'al farq. Pengkiasan yang keliru, pengkiasan yang berbeda asal. Yang ada bagi kita adalah sedekah. Kalau tidak mampu kita berzakat, ya sedekah rupanya. Yakin, orang yang bersedekah uangnya akan banyak. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma anfaqtum min syai'in huwa yukhlifuh." Apapun yang kamu infakkan, dialah yang menggantinya. Saya lihat uh, orang yang suka membagikan ampau, yakin sekali dia, semakin banyak dia memberi, semakin banyak yang datang. Tapi dia tidak tahu dengan ayat ini, tidak tahu dia. Kita yang sudah tahu dengan ayat ini, Nah, kurang yakin. Ya. Semakin kita beri, semakin datang. Oh, saya ini kan PNS atau gaji yang sudah ditetapkan. Gaji saya dua juta cuma. Dari mana saya akan dapatkan kelebihan? Allah wala. Anak kita diberikan beasiswa. Itu sudah rezeki. Atau diantaranya adalah kita nggak pernah sakit-sakit, keluarga nggak pernah sakit. Ya, dan diantara juga adalah keberkahan. Harta yang sedikit tetapi tidak punya utang, uang pun berlebih, bisa menabung. Nah, itu keberkahan. Banyak sekali ya eh, hadis-hadis uh, yang menunjukkan keutamaan dalam bersedekah. Hadis kutsi yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, ya bina Adam anfiq, umfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, niscaya engkau, menisya aku akan berinfak kepadamu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma min ayyamin asbaha fihi al-ibad illa nazala alaihi illa nazala illa yang yanzilan." Tidak ada hari di mana seorang hamba bangun pagi kecuali dua malaikat turun. Yang pertama dia mengatakan, "Qala ahaduhuma, Allahumma anfiq, Allahumma uh, a'ti mumfiqan khalafan." Ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak. Wa qala al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Pertanyaan sekarang kita mau doa yang mana? Doa yang pertama atau doa yang kedua? Itu doa yang pertama. Maka pagi-pagi, kalau bagusnya supaya dapat doa yang dari awal, pagi-pagi sholat subuh kita kasih. Ya, infak kita ke masjid misalkan ribu tapi itu rutin. ribu kali 30 ah, berapa? 60 ribu. Cuma 60 ribu. Tapi setiap hari kita mendapatkan doanya malaikat. Ya, daripada sekali sekali setahun bulan Ramadan kita berinfak satu juta. Ya. Maka ini uh, apa namanya? sedekah diperbanyak. Kalau seandainya kita tidak berzakat. Ya, saya pernah ini mungkin secara satu motivasi aja. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Pada satu hari saya dari Jakarta. Ketika saya dari rumah saudara pergi ke bandara, terlintas bagi saya pengen bersedekah. Lalu saya bilang keponakan saya waktu itu dia mengantar, tolong berhenti saya mau bersedekah. Ada orang minta-minta di luar, saya kasih seribu. Ya, Lalu saya sudah bilang ke istri, tidak usah menjemput ke bandara, cukup di di tempat yang lebih dekat di rumah. Uh, nanti kita ketemu di sana. Lalu setelah sampai di BIM, nunggu angkutan umum, kebetulan nggak ada, datang seorang. Oh Ustaz, Pak kemana? Oh saya lagi dari, dari Jakarta tadi pulang, mau pulang. Dia bilang, ayo sama saya ya sekalian pulang nah akhirnya pulang dengan mobil dia sampai ke rumah diantar di depan rumah kalau diuangkan ya kalau diuangkan kira-kira berapa mungkin lima puluh ribu tadi kita hanya nyumbang seribu dapat kembalinya kontan tuh berarti hari itu juga dapat nilai lima puluh ribu walaupun tidak cash pada waktu saya berjalan dari bendara ke rumah, datang SMS. Pak Ustaz, minggu depan ada kegiatan nggak? Saya pengen memasukkan mobil Pak Ustaz ke bengkel untuk servis. Ya udah, nggak ada Pak. Ya udah, nanti ke uh, apa bengkel A. Lalu saya bilang, Pak, kalau bengkel auto 2000 gimana Pak? Karena mobil ini udah nggak pernah masuk auto 2000 nih. Katanya, silakan Pak Ustaz, silakan. Lalu kami pergi harinya, ambil janji, kemudian masuk. Pulang-pulang dilihat tagihan kira-kiranya eh, tahunnya 3 juta 100. Ya. Kalau saya melihat subhanallah ini bertanya dari bersedekah seribu ya dapat berapa ya jadi berarti dapatnya eh, tiga juta seratus lima puluh ribu Nah, itulah kurang lebih. Walaupun uangnya tidak masuk di kantong kita, tetapi subhanallah Allah berikan ganti dari bermacam-macam bentuk. Ya, ini salah satu dari model. Mudah-mudahan ya ini memberi motivasi kita bahwa betul firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwa Allah akan menggantinya. Nah, jadi kalau zakat nggak nggak ada, nggak wajib, Ya bukan berarti, oh kalau gitu saya nggak ada bersedekah, nggak bersedekah. Kalau seandainya kan ada orang memberikan gaji profesi 2 juta ini kalau dikalikan dengan 12 sudah 24 juta, kan gitu ya. Kalau dikurang di, dikalikan 2,5 persen mungkin ya nggak sampai nggak sampai 550 lah, mungkin 25 ribu atau berapa 30 ribu. Nah, Berapalah nilainya? Kan gitu. Ada orang, ah, kamu kenapa sih nggak mengeluarkan zakat profesi? Kan berapalah nilainya? Enggak. Kita bukan melihat pada nilainya. Kita melihat kepada masyru, masyru, masyru, masyru'iyat. Kita melihat kepada legal atau tidak legal. Disyariatkan atau tidak disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan kita amalkan, tidak ada nilai. Ada pun sedekah yang sudah jelas ada nilainya, tidaklah kita lakukan itu. Ya, Allah taala. Apakah seorang yang meninggal dunia lalu terlihat pada dirinya tato atau yang lain harus dibuang dulu sebelum dia dimasukkan ke dalam liang? Tidak. Kita tidak boleh menyakiti mayat walaupun dia tidak merasakan sakit. Ya. Di antaranya adalah misalkan gigi yang ditanam. Maka kita tidak perlu kita membukanya. Begitu juga tato. Imam Nawawi di dalam masalah tato dalam dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan wajib menghilangkan tato kalau seandainya mampu dengan catatan tidak yusyawih tidak merubah bentuk kulitnya tidak merubah bentuk kalau seandainya distrika ya kulit tidak menjadi kulit lagi maka itu tidak boleh ya wallahu a'lam Ada dua pernyataan yang bertentangan, tolong dijelaskan perbedaan konteksnya. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab Allah. Janganlah engkau menghitung-hitung amalanmu karena amalmu tak mampu menggantikan surga Allah kecuali rahmat Allah. Baik. Yang kita hitung bukan amal kebajikan kita. Waduh, saya sudah mengamalkan itu, saya sudah mengamalkan itu. Bukan itu yang kita hitung. Tapi menghisap diri adalah lebih cenderung kepada kesalahan saya sudah melakukan ini, itu adalah dosa. Ini yang telah aku lakukan. Sebenarnya dia tidak bertentangan, malahan ya eh, apa namanya sejalan kalau saya lihat. Yang tidak boleh itu adalah men ya, untuk menyebut-nyebut kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak. Kalau seandainya berdoa lain hal, yaitu bertawasul dengan amal soleh itu disyariatkan ya seperti kita pernah mengamalkan satu amalan yang istimewa menurut kita istimewa lalu boleh kita ber, bertawasul dengan amal itu ya Allah saya pernah mengamalkan satu amalan ah disebutkan di mana kondisi saya pada saat pokoknya bagaimana istimewanya gitu loh lalu memohon kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya aku lakukan itu ikhlas karena Engkau, lalu kita sebutkan hajat kita. Hal ini pernah disampaikan oleh seorang teman. Beliau adalah waktu saya mengisi kajian di Makassar, beliau cerita. anak yang dia waktu itu dia seumur dengan saya. Waktu itu dia sudah punya anak tujuh. Hampir setiap tahun produksi. Anak yang pertama dioperasi. Setelah dioperasi, enam bulan setelah itu hamil. Ini secara ilmu kedokteran, ah, ini nggak boleh. Berbahaya untuk orang tuanya. Mertuanya nyuruh gugurkan kandungan Ya. Katanya enggak. Lalu dia tetap pertahankan pada saat sudah hampir uh, waktu untuk melahirkan, katanya tentu harus mengumpulkan dana kurang lebih 8 juta anda katanya. Waktu itu saya tidak punya uang. Lantas ada uh, persiapan untuk kelahiran itu atau operasi, uh, dia menjual ayam. Dia menjual ayam, anda dapatlah uang yang yang dia kumpul-kumpulkan untuk persiapan operasi. Pada satu malam, ketika dia siang sudah jual ayam, pada satu malam, eh, malamnya datang kawannya. Kawannya bilang, kawan, tolong uh, saya uh, cucu anak saya habis, saya tidak punya uang. Ya, yeah. dia mengeluarkan uang, uang perlu untuk kelahiran anaknya nggak dikeluarkan, ini ada orang betul-betul minta bantuan. Akhirnya pada saat itu saya keluarkan uang 200 ribu. 100 ribu dia bilang, ini untuk anakmu, nggak usah diganti. 100 ribu ini pinjaman. Dalam kondisi yang sulit. Pada saat itu dia berdoa kepada Allah setelah hampir pendekatan uh, kelahiran. Dia bilang, ya Allah, dia bertawasul dengan amalnya itu. Ya, supaya Allah mudahkan kelahiran anaknya. Apa yang terjadi? Ketika masa kelahiran sudah datang, diusahakan untuk normal nggak bisa. Akhirnya harus untuk operasi. Sang ibu sudah memakai pakaian operasi, sudah di atas meja operasi, sudah di bawah tempat operasi dan sudah di atas meja operasi menunggu dokter. Subhanallah, ibu ini sudah nggak ada lagi kekuatan. Anak tadi melompat keluar sebelum dokter datang. Ya. Dan itu dahsyatnya doa. Ya, akhirnya normal, lahirnya normal. Tidak diperasa. Setelah di, di, di, di, diketahui oleh orang tuanya dan mertuanya, ya, bahwasanya anaknya normal, dia bilang ah, terserah kamu aja deh ya ada yang lahir normal ada yang operasi normal kembali ada ah, begitu seterusnya sampai tujuh sekarang nggak tahu saya berapa anak. dan itu adalah bagian dari doa yang bertawasul dengan sama soleh wallahu a'lam Mengapa Allah sering menyandingkan iman kepada Allah dan hari akhir bagaimana dengan rukun iman yang lain? Ya. Dalam hadis sering disebutkan juga tentang iman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Apa sir? Rahasia. Ini rahasianya adalah siapa yang beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu ada hari pembalasan kebaikan yang dilakukan di dunia, dia akan mendapatkan di akhirat. Ya? Nah, kalau disebutkan siapa yang beriman kepada Allah dan malaikatnya, apa yang memberikan motivasi dia? Jika dia ingin baik di akhirat, berbaiklah di dunia. Itu rahasianya. Ya. Maka kalau kita lihat juga ayat-ayat yang atau surat-surat makkiyah pada umumnya mengandung unsur tauhid kemudian selalu digandengkan tentang amal baik dan amal buruk kemudian digandengkan dengan uh, surga dan neraka selalu diberikan motivasi dengan berakhirnya kehidupan ya apa yang akan dihadapi nanti di akhirat saya tambah satu satu pertanyaan apa orang yang masuk surga dan neraka telah ditakdirkan Allah dan jadi apa hikmah kita disuruh beribadah? Ya, Nabi SAW mengatakan Allah telah menetapkan ya penduduk surga dan penduduk neraka. Lalu sahabat mengatakan kalau begitu untuk apa kita beramal? Kata Nabi SAW, "I'malu wa kullun muyassar lima khuliqalahu." Beramallah Sesungguhnya semuanya sudah uh, dimudahkan bagi Allah untuk apa dia diciptakan, untuk surga atau untuk neraka. Sekarang kita kenyang, sudah ditakdirkan atau belum? Sudah, tidak ada. Coba air ini, kalau kita tidak usahakan untuk minum, masuk nggak ada mulut? Enggak, kita harus beramal. Karena kita disuruh ikhtiar. Ikhtiar kita dan amal kita inilah yang akan berfungsi nanti untuk dinilai. Ya, penilaiannya berapa nilainya? Dan itulah derajat dia nanti di sorga. Berapa dia berada di tingkat mana dari sorganya? Adapun masuk sorga adalah dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat Allah kita raih dari amalan yang kita lakukan. Nanti insya Allah kita sambung mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.